Dan pada hari ini <clears throat> kita berkumpul di tempat atau di rumah Al-Akh Ahmad Zamzam untuk eh, mengkaji tentang masalah rumah tangga dan saya akan bawakan satu ayat atau dua ayat dari Al-Quran dan saya akan jelaskan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu dan akhwat sekalian. Karena itu dalam kajian ini saya harapkan adab-adab majelis tolong dijaga supaya kajian kita mendapatkan manfaat. Sebab menuntut ilmu ini merupakan kewajiban dan jalan menuju surga supaya majelis kita ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan juga dikelilingi oleh malaikat. Karena itu ada pada majelis tolong dijaga. Artinya dengarkan dengan baik, diam, tidak ngobrol dan juga memperhatikan apa yang disampaikan dan berusaha juga mencatat apa yang disampaikan agar apa yang dikaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita akan bahas e, dua ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa di ayat 34 Allah berfirman Ar-rijalu qawwamun al nisa' بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلتبوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى بفرمان berfirman di surah An-Nisa di ayat 34 ar rijal qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاج واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Kemudian di ayat 35-nya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha liyurida islahan yuwaffiq liyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan ayat 35 di dalam surah An-Nisa di ayat 34 Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'an nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim dan karena laki-laki memberikan nafkah sebagian harta mereka kepada istri mereka. Fassalihatu qanitatun dan wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat artinya muti'at, yang taat dia kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizat yang menjaga dirinya lil ghaibi di saat suaminya tidak ada bima hafizallah dengan sebab apa yang Allah memelihara mereka ada wanita-wanita yang saleh wanita yang taat kepada Allah dan wanita yang taat kepada suaminya yang mereka memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada yang artinya wanita-wanita yang salehah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, yang memelihara diri mereka, menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah memelihara mereka. Kemudian dilanjutkan ayat itu wallati takhafuna nusyuzahun dan wanita-wanita yang kalian khawatir kedurhakaan mereka fa'iduhunna maka nasihatilah mereka wahjuruhunna fil madaji dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka wadribuhun dan pukullah mereka fa'in ata'nakum dan jika mereka mentaati kalian fala tabghu alaihin sabila janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka innallaha kana 'aliyyan kabira sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar Kemudian setelah, itu di ayat 35-nya Allah berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima" dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan atau perselisihan antara keduanya, antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Inna Allah kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha makliti kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap suami dan istri itu selalu mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan ini semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin mengetahui tentang orang-orang yang bahagia, yang pertama sekali adalah Rasulullah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian setelah itu para sahabat Allah majma'in. Sebab pernikahan tujuan dari pernikahan ya supaya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kalian kas, rasa kasih dan sayang sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan artinya mereka diciptakan Allah dengan berpasangan artinya laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk menikah dan wanita pun demikian juga. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmat ketenangan, saling cinta mencintai dan juga saling sayang menyayangi. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita-wanita yang saleh dan juga hak-hak suami istri yang wajib dipenuhi dalam rumah tangga. Saya akan jelaskan ayat dalam surah An-Nisa ini ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna an nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima Allah ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain wa bima anfaqu min amwalihim dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri-istri mereka. Fasalihat, wanita-wanita yang soleh, qanitat, yaitu mereka yang menjaga eh, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizat yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya lil ghaib di saat suaminya tidak ada bima hafizallah dengan apa yang Allah jaga mereka. Walati takhafuna nusyuzahun dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir berbuat durhaka kepada suami. Fa'iduhun maka nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji dan tinggalkan mereka di tempat tidur. Wadribuhun dan boleh kalian pukul mereka. Fa'in ata'nakum dan jika mereka taat kepada kalian, fala tadbu alaihinna sabila maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Inna Allah kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Di ayat ini Ibu-ibu dan akhwat sekalian, yang pertama Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna nisa. laki-laki pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu adalah pemimpin dan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap istri dan anak itu laki-laki. Warajul ra'in an ahli baitihi. Dan laki-laki itu sebagai pemimpin dari keluarganya. Dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Wa huwa mas'ulun ra'iyatihi dan dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Makanya laki-laki sebagai pemimpin dan ini keutamaan yang Allah berikan yang jelas mempunyai kelebihan antara laki-laki dengan wanita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan laki-laki seperti disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 surah yang kedua ayat 228 Allah berfirman وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Jadi Allah sudah mengatakan rijal عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Mempunyai keutamaan lebih tinggi dari wanita. Wallahu azizun hakim dan Allah Maha perkasa dan Allah itu Maha bijaksana. Ini abijal laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi punya keutamaan dari wanita. Karena itu tidak ada nabi-nabi dari wanita tidak ada. Semua laki-laki. Semua nabi dan rasul adalah laki-laki. Begitu juga wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dilarang dalam Islam Bahkan ketika disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di Persia itu dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi bersabda, "Lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun." Kata Nabi, tidak akan bahagia, tidak akan jaya selama-lamanya apabila negara itu dipimpin oleh seorang wanita. Satu kaum itu tidak akan bahagia, tidak akan jaya apabila dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Laki-laki mempunyai keutamaan. Di sini Allah sebutkan ar-rijal qawwamun nisa. Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah sebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah memberikan keutamaan sebagian mereka sebagian yang lain. Jadi ini keutamaan yang Allah berikan laki-laki atas wanita dan masing-masing punya keutamaan. Tapi laki-laki lebih utama daripada wanita. Dan ini nggak boleh orang menuntut karena Allah menetapkan demikian dalam Al-Quran. Allah menciptakan makhluk ini laki-laki lebih utama dari wanita. Secara umum demikian. <clears throat> Secara umum demikian. Sebagian mereka Allah utamakan atas sebagian yang lain. Dan seorang tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, dan tidak boleh mengatakan kenapa saya diciptakan jadi wanita tidak boleh. Allah sudah takdirkan demikian. yang kewajiban dia menerima dan tidak boleh juga hasad dan berangan-angan untuk mencari keutamaan sebagian yang Allah berikan kepada yang lainnya tidak boleh. Allah sudah takdirkan demikian disuruh kita meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat sebelumnya. Di ayat 32 di ayat 32 Allah berfirman wala tatamannu ma faddala Allah bi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 wala tatamannau dan janganlah kalian mengharapkan atau berangan-angan atau bercita-cita ma qaddarallahu bihi ba'dakum ala ba'd apa yang Allah karuniakan sebagian kalian atau sebagian yang lain lirijal nasibu mimma kasabu bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan walid nisa walin nisa'i nasibu mimma dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan wasallallahu min fadlih dan mintalah kalian semuanya kepada Allah dari karunia-Nya. Inna Allah karena bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah telah memberikan keutamaan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain dan juga laki-laki atas wanita. Yang ketiga dalam ayat ini wa bima anfaqu min amwalihim dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah Makanya laki-laki ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya, wajib. Ini wajib seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah harus dari yang halal. Tidak boleh dari yang haram, apalagi dari yang subhan tidak boleh. Jadi seorang laki-laki dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah ini harus diberikan dari yang halal. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu dia bertanya ya Rasulullah apa hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya? Maka Rasulullah menjawab, "An tu'imaha ta'imta." wa إذا idza tasaita aw iktasabta wa la tadrib alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait Nabi bersabda kepada Muawiyah bin Haidah ketika ditanya apa hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Nabi menjawab, engkau memberikan makan apabila engkau makan. Engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan memukul wajahnya. Jangan engkau menjelek Dan jangan engkau meninggalkan yang melainkan di dalam rumah. yakni jangan berpisah tempat tidur melainkan dalam rumah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Muawiyah bin Haidar radhiyallahu an, nah di sini disetujui atau disesuaikan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam tahabi Di dalam di sini Nabi SAW menyebutkan ada lima yang suami harus memenuhi. Yang pertama memberikan makan. Dan ini harus dia mencari nafkah. Setiap suami wajib mencari nafkah dari yang halal. Kemudian memberikan pakaian. Maka seorang suami wajib dia memberikan pakaian kepada istrinya dan pakaian yang sempurna. Tidak boleh pakaian yang terbuka auratnya. Ya, seorang suami wajib memberikan kepaten pada istrinya yang menutup aurat. Sebab wanita-wanita dia wajib menutup auratnya, dia wajib memakai jilbab yang sempurna. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Wahai Nabi katakanlah <clears throat> kepada istri-istrimu kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita kaum mukminin atau wanita-wanita mukminat agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka yang demikian agar lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wanita-wanita itu harus berpakaian yang tertutup jilbab. Maka suami wajib mengingatkan istrinya untuk pakai jilbab yang sempurna. Bapak wanita adalah aurat, almar atau auratul Wanita aurat, seluruh tubuhnya aurat. Harus tertutup semuanya. Yang boleh terlihat muka dan kedua lapak tangannya dan jilbab ini yang aslinya harus terpenuhi syaratnya. Kainnya dia harus tebal, tidak boleh tipis, tidak boleh transparan. Kemudian juga tidak boleh ketat, jadi harus longgar. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki, karena Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Kemudian juga tidak memakai wangi-wangian, tidak pakai parfum. dilarang, wanita itu dia keluar rumah memakai parfum dilarang. Atau untuk ke masjid dia boleh. Dia boleh pakai parfum di rumahnya untuk suaminya. Kemudian Nabi bersabda, ayu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian, memakai parfum, Lalu ia melewati kaum laki-laki agar tercium aromanya, maka ia seperti wanita pelacur. Hadis ini Hasan diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban dari sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Jadi tidak boleh dia memakai parfum apabila dia keluar rumah. Kemudian juga tidak boleh dia menyerupai pakaian orang-orang kafir. Itu diantara beberapa syarat yang harus dipenuhi tentang pakaian wanita muslimah. Jadi laki-laki itu harus dia memberikan kepada istrinya pakaian. Bagaimana laki-laki dia tidak mau kalau dia keluar rumahnya atau dia kerja pakai celana pendek. Gak mau. Kerja atau dia usaha atau apa pakai yang pendek mau. Meskipun auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Sudah tertutup itu aurat laki-laki. Tapi apa dia mau keluar seperti itu? Dia sih sekarang mau. Tapi kok istri ini biar saya terbuka auratnya? Sedangkan aurat istrinya seluruh tubuhnya. Dia sendiri gak mau keluar dengan pakai celana pendek. Sebab aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau dia tidak mau, maka istrinya pun harus tertutup dengan rapat, dengan rapi. Kemudian kata Nabi lagi jangan memukul wajah. Kalau ribut atau apa nggak boleh pukul wajah. Meskipun dalam ayat ini disebutkan buat ribu ribuhun, pukullah kalau memang istri itu kurang ajar atau membantah atau yang lainnya. Boleh pukul tapi nggak boleh pukul muka. Jadi pukul apakah itu badannya, apakah itu pahanya atau kakinya. Tapi yang tidak melukai. Kemudian tidak boleh menjelek dengan Nabi. Tidak boleh menghinakan istri, tidak boleh. Ketika kadang-kadang ketika ada terjadi keributan, menghinakan istri, menjelek-jelekan istri, atau menghinakan istri tidak boleh. Kemudian kata Nabi lagi tidak boleh kau tinggalkan dia menikah di, di rumah. Artinya tidak boleh diusir. Sekalipun terjadi keributan tidak boleh diusir. Artinya ditinggalkan tempat tidur dengan tidak bercampur. Perpisahan seperti disebutkan dalam ayat ini wahjuruhun fil madajih tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Artinya mereka tidak diberikan nafkah batin, tidak dicampuri. Itu sebagai peringatan buat kaum wanita. Jadi ini hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami dari hak istrinya. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan lagi jadi tentang nafkah, ini perhatikan ya, Ibu. Suami wajib memberikan nafkah, tapi itu pun tergantung dari kemampuan mereka. Ya, kalau umpamanya dia tinggal di negeri Arab atau tempat yang lain yang memang gajinya besar, dia tergantung dari kebutuhan yang ada, yang memang dibutuhkan di tempat itu. Tapi ketika dia tinggal di desa yang dengan uang 10 ribu sudah cukup, ya, itu yang diberikan nafkah oleh suaminya. Apalagi gaji suaminya kecil umpamanya. Jadi tidak boleh memaksakan suami untuk memberikan nafkah yang besar kepada istrinya yang mengakibatnya mengakibatkan suami ini mencari nafkah dari yang haram atau yang syubhat atau pinjam kepada orang untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dikatakan Sebab Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah semampunya. Bisa dilihat ayatnya dalam surah At-Talaq. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq di ayat yang ketujuh, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq falyunfiq mimma adahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayajalullahu ba'da usri yusra. Hendaknya orang yang mampu yang luas rezekinya memberikan nafkah menurut keluasannya. Dan barang siapa yang ditakdirkan rezekinya itu pas-pasan atau sempit, maka dia memberikan nafkah kepada istrinya menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan membebani satu jiwa melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Itu tergantung kepada kemampuan dalam memberikan nafkah. Maka tidak boleh istri banyak menuntut perempuan yang tidak bersyukur dan banyak menuntut kepada suaminya, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian tadi saya sebutkan tentang hak wanita yang wajib dipenuhi oleh laki-laki. Selanjutnya tentang hak laki-laki yang wajib dipenuhi oleh istri. Hak laki-laki yang wajib dipenuhi oleh istri. Yang pertama yaitu istri wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dan ini punya hak yang besar Sampai Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas Juda di zaujiha. Kata Nabi, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Di sini hasan sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam kitabnya Muwarrid Dhamman dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan nah, di sini diriwayatkan dari beberapa sahabat dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwal Qalil bi takhriji ahadits ala sabil. Jadi kalau seandainya boleh aku suruh seorang sujud kepada seorang musuh wanita. Pada akhirnya tidak boleh seorang sujud kepada seorang tidak boleh. Tapi Nabi ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Karena itu kalau umpamanya si suami menyuruh dia atau mengajak dia dalam hal yang ma'ruf, yang mengandung kebaikan, maka tidak boleh si istri menolak. Bahkan seandainya suami mengajak istrinya untuk bercampur, untuk bersetubu suaminya manggil istrinya untuk bersetubu si istrinya menolak, maka si istri ini mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kemurkaan dari malaikat. Disebutkan di dalam hadis, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنته لعنتها الملائكه حتى لعنته لعنتها الملائكه حتى تصبح Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bercampur, untuk bersetubuh, dan si istri menolak, sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi ini perintah dari Rasulullah kewajiban suami untuk untuk taat kepada eh, perintah dari Rasulullah agar istri taat kepada suaminya. Jadi kalau si suami minta sampai dalam satu hadis disebutkan hatta dia sibuk masak ditinggalkan. Sampai Nabi menyebutkan seandainya dia minta di atas kotak pun harus melayani Rasulullah SAW. Sampai seperti itu besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Kewajiban istri dia untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau dia menyuruh yang e, eh, maksiat tidak boleh taat. Kemudian juga istri diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah untuk banyak bersyukur kepada suami dan tidak banyak menuntut. Dan yang lainnya dari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri dan ini hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri yang paling penting itu taat taat taat ini kepada suami akan dibawa kepada kebahagiaan bahkan di dalam hadis Nabi pernah menyebutkan tentang wanita ahli surga. Nabi bersabda idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at Apabila wanita sholat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Ya, kalau dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hasil sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridul Dhama'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi pernah menyebutkan juga tentang wanita ahli sorga, yaitu wanita ahli sorga yang penyayang, yang banyak anak, dan selalu minta maaf pada suaminya. Bahkan ketika suaminya marah, didatang meletakkan tangannya dan dia mengatakan, aku tidak akan bisa tidur sampai koridor. Itu ciri dari wanita alur jannah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang wanita yang salehah. Fasalihatu, wanita-wanita yang saleh. Bagaimana ciri wanita yang saleh? Qanitat. Qanitat artinya muti'ah. Dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ciri wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya taat kepada suaminya. Yang penting dia taat kepada Allah dan dia juga taat kepada suaminya. Dia melaksanakan sholat yang lima waktu, puasa, Ramadan, dan yang lainnya. Dan dia taat kepada suaminya. Ini kunci kebahagiaan rumah tangga, wanita taat kepada suami. Kalau dia taat kepada suami, itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebab ketika dia nikah, walinya sudah menyerahkan kepada suami tanggung jawabnya dunia akhirat suami ini. Ketika akad nikah si wali ini yang menikahkan sudah menyerahkan kepada suami kamu jawab dia. Maka ketaatan yang terbesar setelah kepada Allah kepada suami. Kemudian disebutkan di sini lagi wanita yang salehah, wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, hafizat, dia menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga anak-anaknya, Meskipun suami tidak ada. Kadang-kadang ada orang atau wanita yang suaminya ketika ada dia taat. Dia jaga jilbabnya dengan rapi, dia laksanakan sholat lima waktu, dia bangun tengah malam, dan dia jaga anak-anaknya. Tapi ketika suaminya tidak ada, maka jilbabnya terbuka, auratnya terbuka, kemudian juga pergaulannya tidak baik, anak-anaknya anaknya ditelantarkan, dia sering keluar rumah. Ini dia tidak, tidak menjaga dirinya. Jadi wanita yang soleha dia wanita yang menjaga dirinya, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga rumah tangganya, dia menjaga anak-anaknya. Sebagaimana Allah jaga. Meskipun suaminya tidak ada, tetap dia jaga. Dia tidak akan cerita kepada orang lain tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga. Kadang wanita dia menceritakan kepada orang lain tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga nggak boleh. Kadang-kadang juga menceritakan tentang kejelekan suaminya, Keburukan suami nggak boleh. Sama juga seperti suami tidak boleh. Dia menceritakan keburukan istrinya tidak boleh. Apa yang terjadi dalam rumah tangga tutup rapat-rapat. Kemudian Allah ingatkan dalam ayat ini dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir dia berlaku nusyuz. Dia kurang ajar kepada suami, melawan suami, suka membantah suami, tidak taat kepada suami, maka Allah ingatkan pun Pertama nasihatnya dengan cara yang baik, nasihati dan ingatkan dia tentang kewajiban dia untuk taat, ingatkan juga tentang pahala kalau dia taat kepada suami, itu jaminan surga dan juga ancaman kalau dia tidak taat masuk neraka. Makanya ketika ada seorang wanita yang dia ada masalah dengan suaminya, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si istri ini yang mengadu kepada Rasulullah, "Farduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi SAW, "Dalam kamu perhatikan bagaimana hubunganmu dengan suami kamu, karena suami kamu adalah surga kamu dan neraka kamu." Hadis sahih Imam Ibnu Abi Syaibah, An-Nasai dalam kitab Isyaratul Nisa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi kata Nabi, kamu perhatikan suami kamu itu, bagaimana kamu dengan suami kamu? Bahwa suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Jadi dinasihati dengan cara yang baik supaya dia kembali. Kemudian kalau juga dinasihati dia belum mau taat, dia belum kembali, wahjuruhunna nabi madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidur, tidak dicampuri. Hal ini sebagai hukuman kepada si istri yaitu suami tidak mencampuri istrinya. Tidak boleh diusir dari rumahnya. Tidak boleh suruh pulang dari rumah. Kamu sudah pulang ke rumah orang tua kamu. Tidak. Justru dia sabar. Dinasihati. Pisah tempat tidur. Tetap masih di rumah tapi pisah tempat tidur. Buat ribuan. Kemudian Allah memerintahkan pukul. Boleh memukul. Tapi memukul itu dalam batas-batas yang memang dibenarkan menurut syariat. Dalam riwayat disebutkan darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Darban ghaira mubarrihin. Dan masalah memukul ini dibenarkan oleh syariat. Tapi meskipun dibenarkan oleh syariat, itu digunakan di saat betul-betul memang istri sudah sudah melawan kepada suaminya dan itu dipukul juga bagian badannya atau bagian pahanya tidak boleh memukul mukanya wala tadribil wajha nabi jika kamu pukul mukanya dan ini tentang pukulan dibolehkan menurut syariat pada batas-batas yang tertentu sebagaimana juga ketika kita menyuruh anak sholat menyuruh anak sholat itu 7 tahun harus sholat kalau 10 tahun dia belum sholat dipukul 10 tahun anak yang berusia harus pukul. Karena perintah dari Nabi SAW. Muru awladakum bisalatu wa wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum bil madaji. Perintahkan anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. 10 tahun kalau belum salat, kamu pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Antara, antara anak laki dan anak perempuan harus pisah tempat tidurnya, nggak boleh jadi satu. Jadi, umur lima tahun, enam tahun, tujuh tahun itu mulai pisah. Apalagi sudah sepuluh tahun, karena perempuan sudah balik. Sembilan tahun, sepuluh tahun sudah balik, pisahkan tempat tidurnya dalam hal dengan perempuan. Jadi kembali pada ayat ini kalimat pukul itu boleh menurut syariat pada batas-batas tertentu. Tapi setiap hari seorang suami pukul istrinya, ini kata Nabi tidak baik. Oh, laki-laki yang perlu tidak baik. Karena laki-laki yang baik itu laki-laki yang baik pada istrinya. Dan ini masalah akhlak kata Nabi akmalul mu'mina iman asal khuluqa wa khiyarukum khiyarukum lin nisa'ihim. Kata Nabi orang mukmin yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik dari kalian yang paling baik pada istri-istrinya. Jadi harus baik. Maka ketika ada dikabarkan kepada Nabi SAW ada laki-laki yang suka memukul istrinya, maka Nabi mengatakan walaysa ulaika bikhiyarikum dan bukanlah mereka orang-orang yang baik di antara kalian. Mereka itu bukan orang-orang yang baik di antara kalian. Walaysa ulaika bikhiyarikum. Mereka bukan orang baik. Jadi kalau setiap hari atau setiap pekan mesti memukul istrinya ini tidak baik. Kemudian Allah berfirman lagi, "Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihin sabila." Dan jika mereka taat kepada kamu, jangan kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Tidak boleh menyusahkan. Artinya ketika dia sudah taat, sudah. Yang lalu dari kesalahan dia, kekeliruannya dimaafkan. Gak boleh diingat-ingat lagi, diungkit-ungkit lagi dulu kamu salah begini, Gak boleh. Apa yang terjadi rumah tangga itu, ya untuk rapat-rapat dan memaafkan. Makanya eh, asal dari rumah tangga itu, hubungan rumah tangga itu berdasarkan al-afwas samahan, Saling memaafkan dan saling toleransi. Gak bisa seorang istri karena kesalahan suami kemudian dendam atau seorang suami dendam pada istri gak boleh. Harus lapang dada dan saling maafkan. Karena hubungan mereka sudah sangat-sangat dekat. Bahkan Allah menyerupakan wanita dengan suami itu suami dengan istri itu memang seperti libas, seperti pakaian yang dipakai. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi mereka para wanita pakaian kamu dan kamu juga pakaian mereka. Karena sudah saking dekatnya hubungan itu antara suami dengan istri. Maka jangan kemudian dia menyebutkan lagi kesalahan-kesalahan si istri yang lalu sehingga menyusahkan si istri. Tujuannya nggak boleh. Kata Allah, "Fa'ina ta'anakum fala tabqu alaihi nasabila." Kemudian, "Inna Allah kana 'aliyyan kabira." Sungguhnya Allah itu Maha tinggi dan Maha besar. Allah Maha Tinggi. Ini peringatan kepada manusia agar mereka tidak berlaku kasar kepada istrinya, tidak berlaku zalim. Meskipun mereka sebagai pemimpin rumah tangga, tetap Allah yang Maha Tinggi. Bukan dia, tapi Allah yang Maha Tinggi. Juga diingatkan Allah itu Maha Besar. Dia kecil meskipun dia punya kekuatan, kehebatan dan segala macam, tetap dia kecil. Yang besar Allah Taala. Agar dia takut kepada Allah, tidak menzalimi wanita. Jadi ini tentang kewajiban hak suami istri yang wajib dipenuhi dan wanita dia harus berusaha bagaimana untuk taat kepada suami dan juga berusaha bagaimana supaya suami itu betah dalam rumah tangga sebab tujuan dari pernikahan itu mencapai sakinah dan Allah menyebutkan litaskun ilaiha agar kalian para laki-laki tenang ilaiha kepada istri berarti suami yang menuju kepada istri Makanya sudah dianjurkan untuk tetap di rumah dan menyambut suaminya. Ini bentuk sakinah, sakat sakinah mawaddah warahmah. Dan setiap wanita berusaha bagaimana untuk menjadi wanita yang salehah. Bahkan Nabi ketika menyebutkan tentang wanita yang salehah dan wanita Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik wanita? Khairul nisa siapa?" Nabi menjawab khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadhu waibataka fi nafsiha wa malika. Kata Nabi, sebaik-baik istri yang menyenangkan kamu apabila kamu lihat. Ya, kalau si suami datang dia lihat istrinya menyenangkan, Bukan ketika si, si istri keluar rumah dia pakai pakaian yang bagus, pakai ini segala macam dandan. Ketika suaminya pulang, yang disambut dengan bau dapur, bau pesing. Bau dapur, bau pesing. Kumuh. Sehingga Nabi dihiraukan suami. Karena Nabi apabila dia pulang, dia disambut. Sehingga menyenangkan suami sebagai wanita yang apabila kau lihat menyenangkan kamu. Waktu tuti'uka ida amarta dan dia taat kepadamu apabila kau perintah, engkau suruh taat sambil wa ata'na. Dan dia menjaga wa tahfadhu ghaibataka fi nafsi wa malik dan dia menjaga dirinya dan harta hartamu di saat engkau pergi. Di saat suaminya ada, tetap dia jaga dirinya. Tetapi di rumah dia tidak keluyuran, dia tidak selalu ke rumah tetangga bahkan ngobrol sampai berjam-jam kadang-kadang menceritakan istrinya eh, menceritakan suaminya menceritakan anaknya dan yang lainnya jadi tidak baik dia jaga betul-betul dirinya dan dijaga kehormatannya dan jaga hak suaminya dan jaga hartanya kemudian juga yang harus diperhatikan bagi seorang istri dan suami juga tidak dibenarkan untuk gampang-gampang kalau terjadi perceraian ini apa terjadi keributan rumah tangga gampang menjatuhkan tangan. Suruh dia sabar. Makanya Allah menyebutkan tidak langsung kita. ketika si istri durhaka dia tidak taat. Yang pertama Allah suruh nasihati. Yang kedua tinggalkan di tempat tidur. Yang ketiga dipukul. Kemudian kalau belum juga dia mau taat, Bahkan Allah menyebutkan di ayat 35-nya disuruh panggil hakim dari pihak laki pihak perempuan supaya bisa didamaikan. Jadi nggak langsung seorang suami menjatuhkan talak. Memang itu hak suami untuk menjatuhkan talak. Tapi disuruh dia untuk sabar. Apapun problema rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga itu disuruh sabar dan berdoa agar Allah memberikan keselah, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, memberikan sakinah, mawaddah, warahmat. Enggak ada di muka bumi rumah tangga yang tidak ada problem. Tidak ada di muka bumi tidak ada. Hatta rumah tangga Rasulullah SAW ada problem. Hatta rumah Rasul, Rasul pernah bersumpah dengan istri-istrinya. Ila, ila itu sumpah tidak mencampur istrinya selama satu bulan. Enggak dicampur istri semuanya. Berarti tidak ada dibutuh. Begitu juga yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisahnya Hafsah dan Aisyah dan Maria Ketika Nabi SAW mendatangi Maria, kemudian diketahui oleh Aisyah, kemudian dilaporkan kepada Hafsah, sampai Nabi mengharapkan, Nggak mau lagi meminum madu ada yang menyebutkan minum madu ada lagi mengatakan tidak mencampuri budaknya Berarti halal madu halal kemudian juga mencampuri budak halal sampai Nabi mengharapkan karena ketawa istrinya ini ribut terjadi sampai Allah turunkan ayat dalam surah At-Tahrim Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allah Allah, lak tabtagi mardata azwajik. Ya Wahai Nabi, kenapa kau haram apa yang dihalalkan Allah? Karena mencari keridhaan istrimu. Yang mencari keridhaan Allah bukan keridhaan istri. Keridhaan Allah yang mencari. Jadi ini terjadi. Artinya keributan, problem rumah tangga ada. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan? Kita cari akar permasalahan. Jadi kalau yang terjadi keributan rumah tangga, maka harus dicari akar atau permasalahannya apa? Sebab banyak sekali sebab ya terjadinya keributan itu atau problem banyak sekali sebabnya. Ada yang sebabnya nafkah, ada yang sebabnya masalah pakaian, ada yang sebabnya masalah masakan, ada sebab masalah anak, ada masalah kerjaan atau yang lain. Dicari akar permasalahan, kemudian kemudian setelah itu diselesaikan. Ya, sampai di situ kajian kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Wasalna bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, Allah a'lam bishawab. Apakah ada syariatnya dalam sunnah untuk melaksanakan sholat taubat? Ada, di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan kalau seorang pernah berbuat salah, berbuat dosa, maka diperintahkan dia untuk bertobat kepada Allah dan boleh dia melaksanakan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu dua rakaat dan bisa dilakukan waktunya siang atau malam. Dan dibawakan juga oleh Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal wal ardu waidatul mutakin. Bersegera kalian bertobat kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu dibawakan oleh Al-Habib rahimahullah tentang adanya sholat taubat. Dua rakaat aja. Tentu kalau dosa-dosa itu besar. Bukan setiap hari, bukan setiap pekan. Artinya bukan rutinitas. Ya sekali-kali ketika, ketika berbuat dosa besar, dia taubat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Syarat taubatnya harus penuhi dia meninggalkan perbuatan dosa itu kemudian dia menyesal kemudian dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu Apakah berbakti pada mertua sama dengan orang tua? Tidak sama. Tidak sama. Tetap kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua Laki-laki yang terbesar ya kepada orang tuanya. para istri ya kepada suaminya. Dan si istri mendukung bagaimana supaya suami ini dia taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Si istri mendukung supaya apa? Supaya nanti anak-anaknya dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Begitu juga seorang suami kalau seandainya si istri memang ingin berbuat baik, apa menjenguk ibunya atau orang tuanya yang sakit, ya suami harus izinkan. Tidak boleh dia melarang. Atau memang orang tuanya miskin dari si istri ini, yang si istri memberikan nafkah, ya suami juga memberikan izin agar si istri juga bisa memberikan nafkah atau bahkan dia bisa bantu. Tapi untuk sama tidak sama antara mertua dan orang tua. Bagaimana menasihati keluarga yang beda akidah Ya kalau dia akidahnya umpamanya sufi atau torekot atau ya sufi torekot sama atau e, akidahnya syiah atau yang lainnya ya dinasihati dengan cara yang baik umpamanya diberikan buku-buku dijelaskan kepada dia tentang akidah yang benar karena yang paling pokok itu akidah dulu kita jelaskan tentang akidah yang benar pemahaman yang benar agar dia kembali dan taubat kepada Allah SWT atau dia mengikuti manhaj yang benar dan ini perlu proses dan kadang-kadang lama Kadang kita ingin ketika kita sampaikan orang harus terima sekarang juga. Tidak. Mungkin pekan ini kita sampaikan baru terima yang nanti bulan depan. Atau sekarang kita sampaikan mungkin tahun depan dia baru kembali. Jadi ada kesabaran. Bagaimana e, tentang jilbab yang syar'i dan bagaimana hukumnya cadar? Ini sudah saya jawab tadi tentang syarat-syarat jilbab itu yang sempurna jadi harus dia berusaha bagaimana memakai jilbab itu yang sempurna dan juga tidak bongkar pasang. Kalau juga sebagian wanita yang pakai jilbabnya bongkar pasang. Kalau dia ngaji, masya Allah rapi pakaiannya. Tapi nanti kalau ke mall, nah bongkar pasang dia. Jadi ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh. Dia pakai jilbab yang sempurna kemana aja sempurna jilbabnya. Apakah dia ke pengajian, atau dia hadir ke masjid, atau dia ziarah ke temannya, atau dia ketika belanja bersama suaminya atau sendiri maka sempurna jilbabnya kemudian cadar sudah saya jawab berapa kali berapa kajian hukumnya sunnah cuma ada pendapat ulama yang selalu wajib tapi kalau kita pakai itu yang terbaik bagi wanita itu baik tapi hukumnya sunnah sebagian besar masyarakat di Qatar ini merasa yakin kalau semua makanan produk makanan impor dari luar negeri termasuk negara Eropa adalah halal Bagaimana tentang masih? Ya usia di sini ulamanya, bukan saya, saya tidak punya hak sama sekali. Ditanya kepada ulama di sini bagaimana sensornya itu? Apabila seorang biasa berzikir pagi dan petang, kemudian dia lupa apakah boleh dia baca setelah terbit matahari waktu pagi atau sore setelah maghrib boleh boleh tetap aja dia usahakan untuk membaca tentang masalah bacanya yang terbaik di saat betul-betul dia duduk tenang supaya dia memahami tentang eh, apa yang dia baca kalau dia sambil masak di sini apakah boleh sambil masak sambil nyapu Lantas apa yang dibaca itu yang nggak dia pahami. dia sambil jalan boleh, tapi dia berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan. oleh yang terbaik ibu-ibu, bapak juga buka bukunya kalau memang belum hafal, dibaca sambil mengetahui artinya sehingga manfaat. Kalau soal bolehnya boleh, tapi kan tujuan kita bukan sekedar baca, tapi juga kita merenungi tentang artinya dan maknanya. Bagaimana laki-laki yang membiarkan istrinya sapar tanpa suami? Ya dia berdosa, cuma kan umumnya laki-laki ini nggak paham. Laki-laki itu tidak paham, tetap berdosa. Suami membiarkan istrinya safar dengan tidak ada mahramnya. Jika seorang anak memiliki ibu yang ibunya masih kafir, Apakah terlarang bagi dia untuk makan bersama ibu dalam piring berwadah yang sama? Boleh. Tapi tetap dia berusaha bagaimana untuk menasihati ibu. Karena wadah itu bukan wadah yang diisi dengan babi atau homer. Wadah yang bersih kan masalah boleh dimakan bersama ibunya. Tapi tetap dinasihati ibunya supaya dia masuk ke dalam Islam. Kalau beda piring itu lebih baik. bersin dan tidak menyukai memuak. Betul hadisnya. Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Allah itu senang bersin dan Allah tidak suka kepada menguap. Ya bersin selama yang wajar. Nabi menyebutkan kalau orang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan bersin itu dia memuji Allah SWT dengan dia bersin. Kemudian dengan bersin itu juga orang mendoakan dia ya Allah. Dengan presiden juga dia mendoakan orang lain yang lain yang mengucapkan ya Rabbullah ya hikumullah ya subhanahu. Dari bersin aja udah berapa itu faedahnya. Maka Allah senang orang bersin. dengan dia bersin, dia menyanjung Allah, memuji Allah Taala. Dan juga dia mendapatkan doa dan dia mendoakan orang lain. Adapun menguap itu justru setan senang kalau orang itu menguap karena dia akan masuk menggoda anak Adam. Maka disuruh Nabi Nabi SAW menyuruh kalau kita menguap tutup, segera tutup. Jadi kalau menguap tutup, tutup. Supaya setan tidak. Bagaimana menghadapi suami yang pelit? Yang hanya mengurusi keluarganya tanpa peduli keluarga istrinya. Sekarang begini, ya. Jadi sampai pertanyaannya apakah saya juga harus kerja? Ya tidak. Justru diingatkan kepada suami dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini perhatikan ibu itu juga jangan salah paham. Kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istri, bukan kepada adik atau kakak istri, bukan kepada bapak atau ibu istri. Yang wajib diberikan nafkah oleh suami yang wajib menurut al dan Sunnah Nabi istrinya. Nah kalau istrinya ada kelebihan yang memberikan kepada ibunya atau adiknya, dia punya hak. Jadi Perhatikan dulu tentang hak dan kewajiban ini. Jangan salah paham. Sekarang si suami punya kewajiban. Dia wajib kalau memberikan nafkah kepada ibunya atau bapaknya wajib diberikan nafkah. Lagi kalau bapak dan ibunya miskin atau adik-adiknya yang memang juga nggak ada yang memberikan enggak ada yang menanggung karena bapaknya sudah meninggal namanya tanggung jawabnya suami ya suami wajib memberikan nafkah kepada adik-adiknya membantu adik-adiknya nah, jangan kemudian si istri menuntut kalau dia berikan adanya, saya juga adik saya harus diberikan nafkah. Kalau diberikan bapak dan ibu saya, maka suami harus diberikan kepada bapak dan ibu saya. Tidak benar seperti ini, tuntutan ini salah. Salah. Menurut syariat yang wajib yang mana? Atau bukan persoalannya. Dan seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dapat ganjaran yang besar. Besar sekali ganjarannya. Bahkan e, di dalam hadis Nabi Wasallam seorang memberikan infak untuk jihad, memberikan infak untuk fakir miskin, memberikan infak untuk memberikan muda yang paling besar ganjarannya memberikan nafkah pada istri. Ini yang perhatikan. Cuma kalau memang suami ini masih ada kelebihan, ada kelapangan, duitnya lebih, alangkah juga dia membantu dari keluarga si istri. Tapi bukan satu kewajiban akan makan suami harus demikian. Maka kalau suaminya bisa mengasihi kepada istrinya lebih, ya si istri harus pandai juga menyimpan atau menyisakan uang itu untuk membantu keluarganya. Jadi perhatikan tentang masalah hubungan rumah tangga dan juga diingatkan kepada suami dia harus juga berlaku keri, dermawan, jangan pelit, jangan bakhil. Jadi jangan dikaitkan tentang bakhil ini harus memberikan kepada semua keluarga atau family Akhirnya suami nanti nggak bekerja, semua habis nafkahnya, dan akhirnya minjam lagi kepada bank atau yang lainnya, akhirnya rusak rumah tangga. Bagaimana muslimah yang dia waktunya terbatas dan sibuk rumah tangga apakah cukup dalam ilmu lewat internet atau buku di rumah? Tidak cukup. Itu sudah bagus, dia baca buku di rumah atau dia dengarkan dari internet sudah bagus. Tapi yang terbaik lagi dibawa di majelis Karena beda di bawah taklim dia mendengarkan langsung talaki dengan syekh atau ustadz yang mengajarkan dan juga dia bisa tanya tentang masalah-masalah agama. Sedangkan di internet dan buku nggak bisa lagi jawab. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi tetap sekali-kali dia harus dibawa. Gitu. Setiap harinya tetap dia baca buku yang bermanfaat. Saya anjurkan juga ibu-ibu untuk baca buku tafsir kahir yang sepuluh jilid itu terbitan Mustafa Imam Syafi'i itu baca setiap hari baca 5 lembar, 10 lembar insya Allah setahun lama itu manfaat dan waktu itu ada, tinggal kita gunakan untuk baca. Jangan nggak ada waktu untuk baca. Meskipun sibuk dengan anak, mesti ada waktu yang luang, mesti ada. Setelah seorang jima atau dengan istrinya di malam hari, kemudian dia berwudu dan tidur dan pagi hari sebelum sholat subuh dia mandi junub apakah ini benar seperti ini? Iya betul. Jadi kalau dia bercampur di waktu malam, maka dianjurkan si suami dan si istri untuk berwudu kemudian tidur. Nanti kalau dia mau bangun untuk sholat, apakah dia sholat malam, jam tiga malam, dia harus mandi atau dia nggak bangun sholat malam, dia mau sholat subuh aja. Ya dia harus bangun sebelum sholat subuh untuk mandi junub. Wajib ini. Bagaimana contohnya memberikan nafkah yang subhar Jadi cari nafkah dari hal yang tidak halal. Umpamanya dia kerja di bank atau juga dia renten dari bunga memberikan nafkah pada istrinya atau mengambil hak orang lain atau menipu atau dari suap penyuap atau yang lainnya kemudian diberikan kepada istrinya maka tidak barokah rumah tangga itu sebab orang harus memberikan nafkah kepada istri dari yang halal sebab yang haram itu justru akan membuat tubuhnya dimakan api neraka nanti karena Nabi kullu jasa nabata batamin suhtin panar orbit setiap tubuh yang daging itu tumbuh dari yang haram neraka yang dibuat dan juga ketika uang dari yang haram itu dinafkahkan, disedekahkan, nggak diterima Allah. Sebab Allah, sebab Nabi bersabda, Inna Allah Taala Taibun la baru illa Taibah. Semua Allah itu baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Bagaimana kalau anak-anak yang e, di atas lima tahun di tempat satu kamar? Sebaiknya dipisah. Kalau enggak umur tujuh tahun, 8 tahun itu dipisah. Tapi kalau di bawah lima tahun enggak masalah. Bisa. Tapi usahakan dipisah. Sebabnya khawatir nanti dia akan mempunyai sifat-sifat kadang-kadang karena terbiasa kumpul dengan kakak atau adik yang perempuan, si laki-laki ini biasa nanti dengan wanita. Atau mempunyai sifat seperti banci. Atau yang lain banyak. Makanya syariat ketika menyuruh untuk memisahkan itu banyak hikmahnya. Ini e, banyak pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan masalah poligami. Poligami pada hakikatnya dibenarkan menurut syariat dan tidak boleh ada seorang pun yang melarang tentang masalah ini. Karena nas dalam Al-Quran membolehkan dan juga di dalam hadis Nabi. Saya bawakan dalam buku saya panduan keluarga Sakinah tentang Islam menghormati wanita. Islam menghormati wanita. Karena e, banyak juga orang yang sampai mengharamkan poligami. Ini tidak Poligami dibolehkan dalam Islam. Dan daripada si suami jatuh dalam perbuatan zina dan juga dalam perbuatan e, yang lainnya, maka yang terbaik dia menikah lagi. Sebab juga yang suami dia lihat kondisi istrinya sakit umpamanya atau dia cacat atau dia tidak bisa melayani suami yang baik. Maka yang terbaik daripada si istri ceraikan, yang terbaik suami nikah. Jadi banyak hikmah kenapa syariat membolehkan suami itu untuk berpoligami. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Saya sebutkan di dalam buku saya, Panduan Pola Sakina, di bab terakhir tentang Islam menghormati wanita, itu ada puluhan hikmah. Karena bukan sesuatu kezaliman. Tidak mungkin Allah memberikan syariat tentang poligami yang akan menyakiti hati wanita atau menzalimi wanita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tentu ada hikmahnya. Cuma juga yang eh, harus perhatikan, Allah menyebutkan tentang masalah ini bagi yang mampu. Makanya disebutkan wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i wa thulatha ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kalau kalian menikahi, maka nikahi perempuan yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat itu, wa in kuntum alla ta'dilu fawahida. Jika kalian tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup satu. Ini ketentuan dari syariat. Jadi dia melihat kepada masalah dan masalah. Poligami karena kebaikan dan ini boleh dalam syariat karena yang mencontohkan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan Rasulullah yang mungkin Rasul mengerjakan sesuatu yang akan menzolimi wanita nggak mungkin atau menyakiti wanita tidak mungkin cuma yang perlu diingat dia berusaha untuk berlaku adil dan adil yang dimaksud ya itu berkaitan dengan masalah nafkah dan juga giliran nafkah dan juga masalah giliran tapi soal cinta nggak bisa berlaku adil. Soal cinta jelas ada salah satu yang lebih dicintai seperti seorang ibu mencintai anaknya nggak semuanya sama. Jelas ada juga yang berbeda. Jadi Islam membolehkan tentang masalah poligami ini banyak hikmahnya. Gak banyak juga wanita-wanita kalau dilihat jumlah laki dan wanita lebih banyak wanita. Dan banyak juga wanita-wanita yang perawan menjadi perawan-perawan tua karena dia yang menikahi dan juga janda-janda yang sulit hidupnya yang juga dibenarkan untuk dinikahi karena harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan yang lainnya. Nanti eh, eh, ibu-ibu uh, uh, bisa lihat dalam buku saya panduan keluarga sakinah. terakhir itu saya jelaskan tentang uh, saya membuat tanya jawab. Artinya bagaimana yang lebih baik bagi wanita? Saya sebutkan di sini di antaranya, Bu ya. Yang mana yang lebih baik bagi wanita hidup dengan senang di bawah lindungan suami bersama wanita atau istri atau madu yang lain sehingga dengan begitu ia merasakan kedamaian dan ketenteraman ia temukan orang yang perhatikannya dan mendapat karunia dengan anak atau dia hidup sendiri tanpa suami sama sekali. Ini pertanyaan. Mana yang lebih baik bagi masyarakat? Adanya sebagian kaum pria yang berpoligami hingga masyarakat terhindar dari beban gadis-gadis tua atau tidak seorang pun berpoligami sehingga mengakibatkan masyarakat berlumur dengan berbagai kehancuran dan kerusakan itu nomor zina mana yang lebih baik seorang mempunyai dua, tiga, atau empat istri atau cukup dengan satu istri saja dengan puluhan wanita simpanan atau yang lain saya membuat ayat jawab dalam buku ini yang nanti ibu bisa baca pada hakikatnya ini boleh poligami tapi tetap melihat kepada masalah dan masalah Suami juga tidak harus memaksakan kehendaknya harus menikah lagi. Kalau dia sudah cukup dengan istri, satu istri. Dan alhamdulillah mendapatkan karunia anak-anak yang soleh dan soleha, dia cukupkan. Kalau umpamanya dia berpikir dengan dia menikah lagi, nanti akan terjadi keributan atau juga akan putus hubungan atau juga dia akan gampang untuk menceraikan. Ini juga nggak boleh. Si istri minta cerai dari suami tidak boleh. Si istri meminta kepada suami agar menceraikan malunya juga tidak boleh dalam Islam. Maka si suami harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Nah, kadang-kadang ketika rumah tangga itu sakit, sakinah, mawaddah warahmah, kemudian poligami, ribut terus rumah tangga itu. Akhirnya si suami harus menceraikan madunya. Ini juga harus pikirkan. Bagaimana kalau anaknya dia perempuan digitukan dengan orang lain? Artinya baru menikah belum diceraikan. Hamil punya anak, nggak ada lagi orang yang mau mau mengawini dia. Jadi harus dipikirkan tentang maslahat dan mafsadat dalam masalah ini. Dan juga nggak boleh e, dibanggakan nanti orang ini masalah ibadah. Kadang-kadang juga di antara laki-laki sering juga membicarakan setiap ketemu bagaimana kita takut di poligami. Habis waktunya untuk bicara soal itu. Kayak nggak ada pembicaraan kecuali takut, kecuali poligami. Ini juga benar dibenarkan. Masih banyak yang harus kita bicarakan untuk agama kita dan juga untuk kehidupan kita. Jadi ini tentang masalah ini kalau ada yang ta'adud ya bukan untuk dibanggakan setiap orang lain. Kita lihat kepada masalah dan masalah. Kemudian yang terakhir, pikir cukup sampai di sini. <clears throat> Dan ini menurut syariat yang dilihat juga kepada masalah dan masalah. Kalau memang istrinya memang sudah siap untuk itu dan itu baik buat keluarga, tidak ada masalah tentang uh, saya sudah sebutkan tentang masalah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang mudah-mudahan bermanfaat dan di sini terakhir ada pertanyaan tolong saat berikan nasihat terakhir kepada kami ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semuanya ya terakhir Faridin Allah tentang masalah nasihat saya akan bawakan satu hadis Nabi saw Alaihi Wasallam yang Nabi bersabda kepada sahabat Abu Dhar dan juga kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang juga pada akhirnya untuk kita semuanya. Nabi SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu makunta kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan enggak kamu enggak kamu iringi perbuatan yang baik. enggak kamu iringi perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bila kamu bergaul dengan manusia dan akhlak yang mulia. Nabi SAW berwasiat, yang pertama takut kepada Allah di mana saja kita berada. Artinya kita berada di dalam rumah, di luar rumah, kita kerja, kita usaha, dagang, atau juga kita ke pasar atau safar, kita takwa kepada Allah. Apakah kita ada di negeri kita atau kita di luar negeri, kita takwa kepada Allah. Tetap kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan ibadah yang kita kepada Allah, melaksanakan hak-hak Allah dengan tauhid yang menjauhkan syirik, melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangan yang takwa kita kepada Allah. Takwa tentang diri kita, takwa tentang istri kita, takwa tentang anak kita, takwa kepada Allah. Bab takwa ini maknanya luas, Luas sekali mana takwa ini. Nabi juga pernah menyebutkan tentang takwa kepada istri. Artinya takwa kepada istri kamu jaga istri kamu agar betul-betul dia menjadi wanita yang salehah. Takwa tentang anak kamu. Takwa juga tentang diri kamu. Dan takwa semuanya. Dalam semua hal kita harus bertakwa. Jadi jangan sampai kita melanggar syariat ini. Kita takwa kepada Allah dalam ilmu umpamanya. Kita menuntut ilmu, dan terus untuk ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Takwa kepada Allah tentang istri, kita harus didik dia. Takwa tentang anak, kita harus mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik agar dia menjadi anak yang saleh. Kemudian juga takwa kepada Allah dalam muamalah kita. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai kita khianat dan yang lainnya. Takwa kepada Allah dalam semua hal. Terutama juga dalam kewajiban sholat jaga itu yang lima waktu. Jangan sampai kita lalaikan yang lima waktu. Untuk ilmu juga takwa kepada Allah kita jaga dan kita amalkan. Kemudian selanjutnya yang kedua kata Nabi SAW adalah kamu iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Artinya kita ini banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak maksiat, kita banyak keliru, kita banyak juga keterbelitiran banyak juga lalai dalam mengerjakan yang wajib. Maka kita taubat kepada Allah. Tobat Taubat, dengan tobat yang nasuha, dengan tobat yang ikhlas, dengan tobat yang jujur. Kemudian setelah itu banyak berbuat kebajikan. melakukan amal-amal soleh, sholat yang wajib, sholat yang sunat, berzikir, membantu orang, sedekah, infak, wakaf dan yang lainnya. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi setiap hari kita harus berlihat untuk banyak melakukan kebajikan dan juga banyak sedekah. Nabi menyebutkan bahwa tiap hari ada dua malaikat turun yang satu malaikat mengatakan, Ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu mengatakan, Ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Jadi kita berusaha untuk sedekah dan infak setiap hari agar dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bergaul kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Maka ini harus kita perhatikan bahwa kita bergaul manusia dan akan dia pertama dengan orang tua kita. Kita harus birrul walidin berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Kemudian bergaul dengan manusia dalam hak yang mulia kepada istri. kita harus berbuat baik kepada istrinya. Nabi bersabda, "Wasqausu bin nisa'i khairan." Dalam kalian memberikan wasiat kepada wanita dengan cara yang baik. Nah, saya kira dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Bapak Nabi orang yang paling baik kepada istri-istrinya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli kata Nabi. Orang yang paling baik adalah kalian. Orang yang paling baik pada istri-istrinya dan aku lah orang yang paling baik pada istri-istriku. Maka harus dia bergaul dengan cara yang baik pada istrinya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang dan yang lainnya dipenuhi hak-haknya. Kemudian bergaul dengan manusia dengan cara yang baik yaitu dengan anak kita didik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha sekolahkan di sekolah-sekolah Islam Didik dia, ajarkan dia tiap hari untuk baca Al-Quran, zikir dan yang lainnya. Sholat itu harus diajarkan. Yang wanita disuruh untuk pakai jilbab. terus juga yang wajib itu kalau dia sudah sudah balik. Ya dilatih lah ketika umur 7 tahun, 8 tahun dilatih dia supaya pakai jilbab. Tapi masih bayi nggak ada wajibnya pakai jilbab. Kadang-kadang ini bulu. Ada juga bulu sebagian orang masih bayi atau masih kecil anaknya disuruh pakai jilbab. Bahkan kadang-kadang pakai cadar lagi. Ini gulu berlebihan. Gulu. Belum ada kewajiban bagi dia. Kalau sudah di atas lima tahun, Dia mulai dilatih. Kemudian eh, selanjutnya bergaul dengan tetangga juga harus baik. Tetangga kita siapa aja tetangga itu. Kalau tetangga kita muslim, ya punya hak. Hak tetangga, hak muslim. Kalau tetangga kita saudara atau famili, punya tiga hak. Hak tetangga, hak muslim, hak famili. Kalau dia orang kafir punya satu hak-hak tetangga. Ini harus bergaul dengan cara yang baik. Kalau namanya dia berbuat tidak, ya kita hanya ketemu salah menegur dia, tapi untuk jadikan dia sahabat kali, untuk dekat, hati-hati. Syubhat orang kafir, ahlul bid'ah ini sangat kuat, kita hati-hati. Tapi tetap kita berusaha bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian juga perhatikan juga kepada guru-guru, kita harus hormati guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Gak boleh kita hinakan, gak boleh kita recehkan. Kita hormati. Karena guru ini mengajarkan kebaikan kepada kita dan kebaikan yang diajarkan yang tentang tauhid, tentang Quran, tentang sunnah nggak bisa dibahas sama apapun juga. Maka kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Bahkan Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu Hatta tahu annakum qad kafatumuh. Kata Nabi apabila ada orang berbuat baik kepada kita, maka kamu balas. Orang ngasih sesuatu kepada kita, kita balas dengan sesuatu. Sekarang ngasih ilmu. Ini ilmu ini luar biasa. Manfaatnya dan faedahnya sangat besar ilmu ini. Maka kata Nabi kamu balas. Kalau kamu tidak mampu untuk membalas, kamu doakan dia dengan kebaikan. Sehingga kamu merasa bahwa kamu sudah membalasnya. Maka dengan bergaul dengan guru dengan cara yang baik. Kemudian dengan manusia yang lainnya juga kita bergaul dengan baik dan juga kita memberikan nasihat dan juga kalimat-kalimat yang baik agar orang-orang itu memahami tentang dakwah yang hak ini dan mengikuti dakwah yang hak ini. Itu saja dan saya ingatkan juga kepada semua yang hadir, yang ikhwan maupun akhwat maupun yang tidak hadir harus kita jaga akidah kita, manhaj kita untuk tetap lurus, nggak boleh kita berhenti dalam kita hidup ini jaga akidah kita, manhaj kita. Akidah kita Quran, Sunnah, apa misal dipegang erat sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian ngaji jangan tinggal, terus untuk ilmu. Yang selanjutnya saya ingatkan juga kepada semuanya harus jaga kesatuan, jangan berpecah belah, saling tolong menolong. Kalau di antara kita ada kekeliruan kesalahan wajar sebagai manusia, tapi jangan kemudian kita beberkan aibnya, kemudian kita tinggalkan, kita coba ingatkan dengan cara yang baik, dudukkan dengan cara yang baik.